Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sampai pada ucapan muallif wal mashu 'ala al-khuffaini sunnatun. Dan mengustaf mengusaf di atas sepatu atau lebih tepatnya di atas khuf adalah sunnah. Sunnah dengan makna ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dengan makna mustahab dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang mustahab yang tidak wajib tetapi dianjurkan Memang yang tidak mengerjakan tidak mengapa. Yang tidak mengerjakan tidak mengapa. Karena bukan wajib. Tetapi siapa yang menentangnya berarti dia menentang sunnah. Siapa yang menentang hukum bolehnya mengusap di atas khuf maka berarti dia menentang ajaran Rasulullah SAW. Dari sisi itulah dimasukkan pembahasan ini dalam syarh sunnah. Walaupun pembahasannya tentang prinsip-prinsip akidah. Berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, hafizahullah taala wa ra'ah, nassa ala hadhihi al-mas'alah ma'a annaha min masail al-fiqh. Beliau menyebutkan secara nas tentang masalah ini Padahal masalah ini masalah fiqh. Padahal masalah ini masalah fiqh. Lianna laha ta'alluqan bil aqidah. Karena perkara ini berkait dengan akidah. Di mana berkait dengan akidah? Dari sisi faman al masha 'ala al-khuffaini yakun kharijan an ahli sunnah. Dari sisi Siapa yang mengingkarinya? Siapa yang menentangnya? Menentang sunnahnya, mengusap di atas sepatu? Maka dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Tidak pantas dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mukhalifan lil aqidatis sahihah. Menyelisihi akidah yang lurus karena termasuk akidah adalah mengimani bahwa semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah hak. Termasuk akidah adalah mengimani bahwa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah perkara yang harus dimuliakan. Harus ada ta'zimus sunnah, pengagungan terhadap sunnah. Sehingga bedakan antara keduanya. Antara orang yang tidak mengerjakan perkara yang tidak wajib dan orang yang menentang sunnahnya perkara tersebut. Kalau sesuatu yang tidak wajib, mustahab hukumnya, mandub, dikerjakan mendapat pahala. Tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Tidak dosa. Tetapi yang wajib adalah memuliakan sunnah tersebut menerimanya bahwa itu adalah sunnah yang baik yang afdal bahwa itu perkara yang diajarkan oleh Nabi harus menghormatinya harus memuliakannya harus mengagungkannya ini wajib dari sinilah dibawakan oleh beliau dalam kitab Syarh Sunnah yang sesungguhnya Syarh Sunnah membawa atau isinya adalah prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah tapi kenapa? Mengapa dimasukkan masalah fikih yaitu masalah mengusap di atas khuf. Ya. Karena ada beberapa kelompok yang mengingkarinya. Mereka adalah ahlul bid'ah, bukan ahlul sunnah. Yaitu syiah rafidah wa man ma'ahum. Syiah rafidah dan yang bersama mereka, yang mengambil dari mereka, yang taklid dengan mereka, yang keracunan pemikiran mereka. Mereka menolak sunnahnya mengusap di atas khuf. Ya. Saya katakan khuf bukan sepatu. Karena memang ada perbedaan sedikit. Ada perbedaan sedikit. Kalau khuf bentuknya seperti kaos kaki tapi dari kulit. Biasanya diikat kalau dulu dengan tali. Kalau zaman-zaman sekarang dengan resleting, tapi dia bentuknya seperti kaos kaki. Dan dipakai ketika tidur. Biasanya karena mereka menjaga dari dingin. Dipakai ketika berjalan, dipakai ketika beristirahat, dipakai ketika tidur. Ini dikatakan dengan khuf. Kemudian para ulama memasukkan pula bersama khuf adalah sepatu. Sehingga Sering dikatakan khuf adalah sepatu, padahal berbeda. Justru yang lebih mirip adalah kaos kaki. Dan di sini Syekh Al Fauzan memasukkan kaos kaki seperti khuf hukumnya. Boleh mengusap di atas kaos kaki. Qala hafizahullah لأن al-masha 'ala al-khuffaini Anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsa katsira. Balagat haddat tawatur. Mengapa orang yang mengingkarinya dikatakan keluar dari ahli sunnah? Karena riwayat tentang mengusap di atas khuf itu sabit riwayatnya. Telah tetap riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi ahaditsa katsira dalam sekian banyak hadis yang sahihah. Bahkan balagat hadda tawatur. Bahkan mencapai derajat tawatur. Rasulullah SAW ketika seorang sahabat ingin membuka sepatunya atau membuka khufnya, Nabi menyatakan da'huma, da'huma, fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha alaihima. Nabi bersabda, jangan dilepas. Biarkan keduanya. Karena aku memasukkan kakiku ke dalamnya dalam keadaan tahir. Kemudian beliau mengusap di atas khuf. Kau muslimin yang saya hormati. Dari hadis ini terlihat syarat pertama. Yaitu, ini Inni tuhuma tahiratain. Aku memasukkannya dalam keadaan suci. Sunnahnya mengucap di atas khuf, syarat pertama bahwasanya dia memasukkannya dalam keadaan tahir. Setelah memasukkannya dalam keadaan tahir, kemudian di jalan misalnya berhadas. Buang angin misalnya atau buang air misalnya, maka berwudu kembali. Tetapi cukup pada khuf hanya diusap saja. Dan ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mukim sehari semalam, tidak lebih. Kalau sudah sehari semalam harus dibuka. Adapun bagi musafir boleh lebih dari sehari sampai batas waktu tiga hari. Fahadhi sunnatun tuttaba. Sunnatun Sunnah yang diikuti, sunnah yang diajar oleh Nabi SAW yang afdal mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mashu al-khufaini rukhsatun. Adapun hukumnya mengusap di atas khuf adalah rukhsah, keringanan. Wal 'amal bir rukhsah sunnatun dan mengamalkan keringanan yang diberikan oleh Allah adalah sunnah. Menerima keringanan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mustahab, dianjurkan. Bahkan disebutkan Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah suka untuk diterima keringanannya sebagaimana suka untuk dikerjakan perintahnya. Kalau Allah perintahkan dikerjakan, Allah suka. Demikian pula kalau Allah memberikan keringanan kemudian diterima, Allah juga suka. Allah suka untuk diterima keringanannya. Sebagaimana sukanya kalau dikerjakan perintah-perintahnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, la khilafa indal ulama, tidak persisnya di kalangan para ulama bahwa menerima rukhsah adalah sunnah. Jangan pakai sok. Sok merasa lebih bersih. Ah, kalau saya merasa nggak bersih, kalau nggak dicuci. Kemudian dia buka, dia cuci. Dia tidak merasa, dia tidak sadar kalau ucapan dia itu maknanya saya lebih bersih dari Nabi. Iya kan? Itu kan kurang ajar. Menyatakan kalau saya nggak puas, cuma diusap saja. Kurang bersih kakinya, maka kakinya begini, kakinya begitu, sok suci. Siapa yang lebih suci? Anta al Rasul? Siapa yang lebih suci, lebih bersih? Engkau atau Rasul? Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabatnya, Da'ahuma Fa ini adkhaltuhuma tahiratain. masaha alaihima. Biarkan keduanya. Karena aku memasukkannya dalam keadaan bersih. Kemudian masaha alaihima. Rasulullah SAW melakukan. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang baik. Yang afdal. Jangan engkau merasa lebih bersih dari Nabi SAW. Ya. Makanya, kaidah tadi jangan lupa. Enggak dikerjakan enggak apa-apa, enggak dosa. Ya. Tapi tetap memuliakan sunnah tadi. Tetap memuliakan sunnah tadi. Jangan meremehkan, jangan mengecilkan, jangan mencerca. Beberapa manusia, walaupun merasa muslim bahkan merasa ahlus sunnah, tetapi kadang meremehkan satu sunnah. Allah itu kan begini, itu kan begitu, itu kan karena malas saja membuka. Astagfirullah. Astagfirullah. Khana bin Tidak sadar dia kalau dia mencerca Rasulullah dan para sahabatnya yang mereka melakukan al-masa' al khuffain itu keringanan, kemudahan. Maka kalau engkau merasa mudah dengan itu kerjakan, kalau engkau merasa mudah dengan membukanya, buka. Tapi jangan mencerca, jangan meremehkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga barakallahu fikum perkara sunnah yang hukumnya sunnah. Saya ulangi, perkara sunnah yang hukumnya sunnah karena ada perkara sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Ini ajaran Nabi yang hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi wajib menghormati. Wajib memuliakan. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh merendahkan, tidak boleh mencerca, Tidak boleh menghinakan. Harus menghormatinya dan memuliakannya. Memang nggak dikerjakan tidak apa-apa, nggak dosa. Tapi nggak mendapatkan afdaliyah. Kalau engkau kerjakan, engkau dapat pahala. Maka ikhwan ibn a'azakumullah tidak mengerjakan. Dengan mencerca dan meremehkan, itu sangat berbeda. Kembali kepada kita. Qala Syeikh berkata sesuatu fauzan Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, Qala fal mashu, ah, inna allaha يحب an تؤتى رخصه kama yukrah an tuat معصيته Disebutkan dalam lafaz yang lain, sesungguhnya Allah suka untuk dikerjakan keringanannya sebagaimana dia tidak suka untuk dikerjakan kemaksiatannya. Lafaz yang tadi saya baca ada juga Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu. فالمسح على الخفين والمسح على ما يقوم مقام الخفين minal jawarib sabitun fi sunnatin nabawiyah. Kata beliau, berarti dengan hadis-hadis yang sahihah fil Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan wal masanid sekian banyak yang sampai dikatakan balagat haddat tawatur sudah mencapai mutawatir hukumnya. Berarti dia adalah sunnatun al-masah al khuffain wal masah ala ma yaqumu maqam al-khuffain mengusap khuf atau mengusap apa yang kedudukannya seperti khuf. Yaqumu maqamal khuffain. Apa itu yang menduduki kedudukan khuf? Minal jawarib. Dari jawarib. Kaos kaki. Ini khadimina azakumullah. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW pasti memiliki hikmah. Pasti diketahui ataupun belum diketahui. Kita yakin, kita imani, pasti memiliki sekian banyak hikmah. Walam yukhalifihi illa rafadah. Enggak ada yang menyelisihinya tentang disunahkannya mengusap di atas khuf kecuali Syiah rafadah. Bainama asbatul masha ala rijlaini. Dalam keadaan yang sama mereka justru menetapkan masah ala rijlain. Mereka meyakini diperintahkan untuk mengusap kaki. Ini keanehannya Syiah Rasulullah. Jadi mengusap sepatu, mengusap khuf, mengusap kaos kaki itu tidak ada kata mereka. Tidak ada sunahnya. Ditentang oleh mereka. Padahal hadisnya mutawatir. Sebaliknya, kata mereka, kaki itu jangan dicuci. Kaki itu diusap. Ini khonibin a'azakumullah. Syiah, Rafidah. Mengapa mereka menyatakan kaki itu tidak dicuci? Kaki itu cukup diusap saja. La tugsalani inda Rafidah. Tidak dicuci menurut Rafidah. Wa innama yumsah alaihima. Tapi cukup diusap saja. Karena mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Mereka membacanya dengan kasrah. "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum." "Wamsahu" dan usaplah kepalamu dan juga kakimu. Jadi usap kepala dan usap kaki. Maka mereka menyalahkan kalian seluruhnya menyalahkan kalian ahli sunnah dari mazhab Abu Hanifah ataupun mazhab Malikiyah atau mazhab Syafi'iyah maupun Hanabilah. Semuanya disalahkan oleh Syiah Rafidhah. Kalian semua salah. Bukan mencuci kaki. Berwudu itu semuanya dicuci kecuali kepala dan kaki. Wamsahu biru wa arjulikum. Usaplah kepala kalian dan kaki kalian diusap. Bil kasri dibaca dengan kasrah oleh mereka. Ilal ka'bain kepada ka'bain. Dan mereka memahami ka'bain berbeda dengan apa yang dipahami oleh ahlu sunnah. Bahkan berbeda dengan yang dipahami oleh para Arab. Orang-orang Arab dengan bahasa mereka. Kata mereka, Ka'ban, Al-Ka'bain Kaab itu bukan mata kaki, kata mereka. Yang namanya Ka'bain menurut Syiah bukan Al-Ka'bani ma'rufan. Bukan mata kaki yang ma'ruf yang kita kenal semua. Yang ada di bawah betis. Bukan itu. Wa innamal Ka'bani indahum ma tahta ma'aqidis syirak. Ka'ban menurut mereka, menurut Syiah adalah apa yang di bawah tempat ngikat sendal. Tempat terikatnya sendal itu di bawahnya. Itu dikatakan mata kaki. Wa huwa majma'al qadam. Yaitu pusatnya kaki. Sampai ke tumit. Mimma yusama bi'arshir rijli apa yang mereka namakan dengan mahkota kaki. Kalau kamu berdiri, kamu lihat lapak kakinya, mana tempat yang paling tinggi? Itu dikatakan dengan Kaab oleh mereka. Terbayang ya? Mahkotanya kaki. Sehingga mereka mengusap kakinya sampai sini. Sampai majma'ar rijal. Cukup. Karena ilal ka'bain. Tidak sampai mata kaki. Wa hadzal Ka'ab inda Rafidhah. Itulah Ka'ab menurut Syiah Rafidhah. Wa huwa ghairul Ka'bi inda ahli sunnati wal jamaah. Bukan mata kaki yang dipahami oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah. Ini khonibun a'azakumullah syudzudnya mereka, syadz, nyelenehnya ajaran Syiah Rafidhah. kaum muslimin yang saya hormati. Tentunya alasan mereka dengan ayat tadi dibaca wa arjulikum la hujjatalahum. Enggak ada hujah buat mereka. Artinya alasan mereka tidak bisa diterima. Apakah mereka membacanya dengan kasrah apalagi dengan fathah? Kalau membacanya dengan kiraah yang mutawatir, biru usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu sudah jelas. Arjulakum dengan fathah. Atafnya bukan kepada ru'us. Atafnya bukan kepada biru'usikum. Buktinya dia mansub. <laughs> Maka atafnya kepada yang awal. Fagsilu. Cucilah wujuhakum. Wa aidiakum. Ilal marafiqi. Kemudian diselang dengan wamsahu biru'usikum. Kemudian kembali kepada cuci lagi. Yaitu dengan kalimat wa arjulakum. Dengan nasab. Dengan fathah. Ditandai alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Hada yadullu ala anna hadhihi kalimah kalima ala madha? Ala fagsilu ujuhakum fagsilu aidiakum, fagsilu arjulakum. Cucilah kaki kalian. Sudah ma'ruf. Tapi kalau dibaca kasrah, karena memang ada beberapa kiraah yang baca dengan kasrah. Biru usikum. Kalaupun dengan kasrah ya ayyuhat ayyatur rafidah. Itu bukan karena ataf biru usikum. Tidak sama sekali. Tetapi itu namanya harokah mujawirah. Ngikut karena di sebelahnya tetangga. Tetangganya kasrah dia ikut kasrah. Padahal atafnya tetap kepada yang pertama. Ini dikatakan oleh Syekh dengan kalimat bahwa biqiraatil kasr walaupun dengan bacaan kasrah dalam ayat tersebut tidak ada alasan buat mereka. Alasan pertama atau bantahan kita yang pertama, li'anna al-qiraah al-masyhurah bin nasbi. Karena bacaan yang masyhur, bacaan yang ma'ruf riwayatnya adalah dengan nasb. Wa arjulakum. Atfan ala fagsilu. Ngikut pada fagsilu wujuhakum wa aidiyakum, wa arjulakum. Adapun qiraatul kasar wa in waradat, walaupun diriwayatkan misalnya qiraatul kasar dengan kasrah, maka itu li ajlil mujawarah. Hanya karena mujawarah. Ngikuti yang di sampingnya. Mujawarah makanya mengikuti yang di sebelahnya. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Karena ngikut yang di sebelahnya itu saja Bidalil anna Nabi SAW kana yang rijlai. Dari mana kamu tahu kalau itu hanya harokah mujawarah saja? Bukan berarti ataf ala ru'usikum. Itu hanya harokah mujawirah. Tetapi dia ma'atufnya kepada yang pertama. Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi mencuci kakinya. Selesai. Ini yang jadi masalah. Mereka tidak mau menerima sekian banyak hadis dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam Ashabus Sunan. Ma'ruf inda kulli madahib. Ma'ruf pada semua mazhab-mazhab fiqhiyah. Silahkan, sebutkan mazhab apa. Dari ahli sunnah. Tidak ada yang menyatakan mengusap kaki. Semuanya mencuci. Karena hadisnya ma'ruf. Hadis Humran Maula Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridai keduanya. Umrannya dan juga Uthman. Diajarkan cara berwudu secara rinci. Sampai fagosalahuma. Mencuci kakinya. Talasa marratin. Tiga kali. Apa ada makna lain? Tidak ada makna lain. Nggak bisa diterjemahkan kecuali mencuci kakinya tiga kali. fagosala rijlaihi. Sekian banyak hadis-hadis wudhu Alhamdulillah. Sangat jelas hadisnya. Qala walam yakun yamsahu illa 'alal khuffain. Sedangkan mengusap Nabi tidak melakukannya kecuali di atas khuf. Sebagaimana hadis yang muttafaq alaih tadi, Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan da'uma fa inni adkhaltuhuma tahirataini Famasaha alaihima. Beliau mengusap di atas keduanya. Oleh karena itulah. Imam Al-Barbahari. Muhammad Ibn Khalaf Al-Barbahari. Menyebutkan masalah ini dalam syarah sunnah. Dalam prinsip-prinsip akidah. Karena jelasnya riwayat. Ini mutawatir. Siapa yang menyelisihi mutawatir berarti sengaja-sengaja menyelisihi Nabi Siapa yang menolak hadis yang sudah mutawatir wa mujma' ala sahatihi dan disepakati kesahihannya. Berarti dia memang tidak mau hadis. Berarti memang tidak mau ngikut Nabi. Dan ini a'azakumullah adalah sahibu hawa. Yang lebih mementingkan hawa nafsunya di atas hujjah. Lebih mementingkan hawa nafsunya di atas hadis yang sahih, yang mutawatir kaum muslimin yang saya hormati. Perlu diperhatikan. Apa yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Aqidah yang dia kasih judul Syarhus Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, ternyata masuk masalah apa kemarin? Rajam. Ar-rajmu haq. Sekarang masuk pula masalah fiqih. Bahwa mengusap di atas khuf itu sunnah mu'tabarah. Sunnah yang muttaba'ah. Untuk menunjukkan siapa yang menyelisihinya berarti sahibu hawa. Sebagaimana nanti akan disebutkan pula tentang qasrus salah. Tentang hukumnya qasr salat pun sunnah. Puasa dalam safar boleh. Buka dalam safar boleh. Buka puasa dalam safar. Berpuasa dalam safar. Itu pun dibahas oleh beliau dan beberapa masalah-masalah fikih lainnya. Berarti kita mendapatkan faedah penting lainnya. Apa itu? Bahwa yang namanya prinsip-prinsip <laughs> usul bukan hanya apa yang berkait dengan akidah. Kadang masalah fiqhiyah pun kalau itu sudah mutawatir. Kalau itu sudah mujma' alaih, maka itu merupakan usul, prinsip-prinsip yang tidak boleh diselisihi. Iya kalau masalah itu istihadiyah yang berbeda di kalangan para ulama. Tapi kalau perkara yang sudah mujma' alaih, sudah disepakati karena mutawatirnya riwayat, maka itu sudah menjadi tanda. Siapa yang ikut berarti dia ahlu sunnah. Siapa yang menyelesaikannya berarti dia ahlul bid'ah. Selesai. Karena perkara-perkara yang lain yang istihadiyah, yang ada ikhtilaf tentang kesohihannya, ada yang tidak menerima karena menganggapnya daif, ada yang menerima karena menganggapnya sahih, maka wajar terjadi di kalangan para ulama. Sehingga tidak menjadi tanda prinsip yang membedakan mana ahlu sunnah, mana ahlu bid'ah. Tetapi kalau sudah perkara yang mujma alaih, atau perkara yang riwayatnya mutawatir, balagat hadda tawatur, seperti masalah masah alal khufain, maka itu cukup sebagai pembeda. Siapa yang menerimanya berarti dia adalah ahlus sunnah dan siapa yang menentangnya berarti dia adalah sahibu hawa. Demikian yang ikhwanidina azakullah. Faedah yang Masya Allah. Yang sangat besar kita dapatkan dari Imam Muhammad bin Khalaf al-Barbahari. Ehm, Abu Hasan. Al-Hasan Ibn Ali bin Khalaf. Al-Hasan Ibn Ali bin Khalaf. Afwan bukan Muhammad bin Khalaf. Al-Barbahari rahimahullah ta'ala.